warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cantik semua, putih, kompak, banyak duit, <laughs> utang lunas. <laughs> Udah paling demen deh pagi-pagi ngomongin utang. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Ini dari pengajian mana ini? Depoknya mana Bu? Oh, saya pernah ke situ tuh. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Yang putih-putih dari mana nih? Assalamualaikum. Dari mana? Dari ar Di mana tuh? Oh di Depok juga, tetanggaan. Sehat semua Bu ya. Iya, kita sapa pemirsa dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia titian kobulan dirahmati dimulakan cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Fikirani di pagi hari ini kembali menjumpai Anda di Titian Rabu. Dan pemirsa, insya Allah selama satu jam ke depan ini kita akan membahas tentang fardu kifayah. Seperti apakah fardu kifayah ini? Nah, kita akan mem Berikan semuanya atau kita akan menjelaskan semua tentang padu kipaya ini bersama Ustadz Taufikur Rahman. Kita panggil dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> Waalaikumsalam. Oke. Ya, iya. Ya? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sebelum duduk pantun dulu dong. <laughs> Pagi-pagi minum jamu. Jamunya dari Pondok Labu. Kalau pemirsa mau tambah ilmu, Jangan pernah bosan ikutin titian kau. Eh, <laughs> ada mau nambahin nggak? <laughs> Pikir dulu ya. Kita bawa dalam kembali. Apa tuh? Ayo ada jual kita beli. <laughs> iya deh baik. Kita nah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. kan duduk Ustaz, enggak apa-apa duduk. Makan nasi duduk di pasar Keranji. Apa tuh? Ayo sambil duduk kita mengkaji. <laughs> iya deh. Muat enggak Ustaz? Alhamdulillah. <laughs> iya deh. Baik, eh. Ustaz kita akan membahas tentang fardu kifayah. Selama ini kan kita mengenalnya fardu ain saja ya, gitu lebih familiar ya, iya. lebih yang kita lakukan gitu. Sebenarnya apa sih makna fardu kifayah? saya itu. Ya, Nah, buat pemirsa tujuan juga para ibu yang di sini Pak Cita terima kasih -hmm. ya secara hukum dalam artian kalau ketika kita bicara hukum fardu kifayah mm -hmm. maka kita nggak boleh dulu melupakan secara duduk masalahnya karena di dalam bahasan usul fikih -hmm. ada namanya <clears throat> aksa hukmi taklif pembagian hukum untuk hamba-hamba Allah yang sudah mukallaf. Hmm. Jangan salah ada ini nih Ibu. Ada mukallaf, ada mualaf. Hmm. Ada yang kalaf. kalau kalaf <laughs> sekarang. Makanya dari mulai cicak buaya sampai jadi gurita. Iya benar. Gitu ya. Nah, singkatnya ya bagi kita yang mualaf orang baru Islam. Hmm. Namanya kalau mukallaf buat kita ya sudah masuk Islam, sudah balik, Hmm. ya sudah kena terbebani. Hmm. Namanya ketika kita bicara hukum ada yang pertama namanya hmm. wajib. Kemudian ada yang namanya haram lawannya, ada yang mandub sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, berawal daripada wajib ini dalam pengamalan realitas hari hari dibagi dua nih Cece. -hmm. Ada yang namanya wajib ain, yeah. ada wajib kifayah. -hmm. Contohnya apa tuh? Kalau wajib yang sesuai dengan tema kita pagi ini, ya. ya, wajib kifayah mm-hmm. sesuai dengan makna terminologi. Mm-hmm. Contoh dalam kitab Al-Bayan, pengarang kitab ini menyebutkan ma yaskutu bi fi'lil ba'di. Dalam artian sesuatu yang gugur mm-hmm. tidak terkena hukum dosa yang lainnya ketika ada salah seorang atau sebagian yang sudah menjalankannya. Hmm. Contohkan Dicontohkan kasolati alal mayyit wadufinahu. Seperti orang mendirikan sholat jenazah. Hmm. Biar banyak begini bu, suka dekat kampung Depok lah, <laughs> gitu ya. Nah, kurang singkatnya se Nusantara, hmm. gitu lingkasnya. Ada sebulan meninggal dunia, semuanya pada gedek, benci, dengki <laughs> dari hati Iya penyakit hati semua itu. <laughs> iya, singkatnya kalau di sini mangga insyaallah Amin. Karena tema insyaallah tema kita di sini pergi berendam di pantai cerita insyaallah nggak ada dendam di antara kita <laughs> nah singkatnya semua dengki nggak ada yang pada menyolatkan iya. ada si pelan meninggal dunia maka nggak ada mendirikan sholat untuk menyolatkannya nggak ada menguburkan dosa itu semuanya jadi karena perbuatan satu orang yang lain pun ikut dosa juga. Nah, alhamdulillah misalkan ada hamba Allah, hmm. gitu ya, ada yang mewakili hatta walaupun seorang iya. atau sebagian mau menyolatkan, selamatlah sekampung. Subhanallah. Tuh fardu kifayah. Hmm. Banyak sebenarnya bukan hanya sholat jenazah aja. Iya, iya. Ya, contoh hmm. membangun rumah sakit. Mm, mm, mm, ya mempelajari ilmu kedokteran, mm -hmm. mempelajari ilmu hisab alias hmm. ilmu matematika, mm -hmm. mempelajari ilmu mawaris, mm -hmm. warisan, mm -hmm. ya kan? Mohon maaf ibu ya, mm -hmm. makanya zaman sekarang banyak sekali persaudaraan pecah yeah. karena itu, ya, itu ilmu warisnya nggak ngerti, mm -hmm. itu kadang-kadang ada yang ya mohon maaf ya orang tua belum meninggal Iya, Yang dicari bukan yang buat harta buat obat orang tua, surat tahan aja. <laughs> iya, iya. Iya, itu. Naudzubillah min dalik. Nah ini dalam artian fardu kifayah wajib ini. Ya dalam artian seandainya ada seorang yang mewakili selamatlah itu sekampung. Berarti fardu kifayah itu ditujukan pada sekelompok orang ya Ustaz ya? Nah, nah dikerjakan secara bersama-sama ada lebih bagus. Hmm. Tapi seandainya tidak ada yang mengerjakan, hmm. hatta walaupun seorang, maka sudah diwakili selamat semuanya. Masya Allah. Subhanallah. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai fardu, ya. ini, uh, artinya ada juga kan uh, tahap-tahap untuk kita melaksanakan seperti kita sholat itu kan ada wudhu gitu ya Ustaz ya itu pasti prosesnya nanti kita sholat nah ya. kalau fardu kifayah ini atau memang kita niat saja kita melakukannya dalam hati atau diucapkan ya. ketika ibadah hmm. makanya tanpa sholat hmm. ya yang namanya sholat jenazah tadi ya mm -mm. hukumnya fardu kifayah mm -mm. namanya jujur ya buat pemirsa TV One mm -mm. ibu-ibu kita sebagai orang tua itu sebenarnya yang lebih afdal ketika ada orang tua meninggal dunia anak. kalau anak mampu tampil maju ke depan iya. gitu. apalagi dia sudah sudah menguasai ilmu hmm. sholatnya hmm. anda nggak jaminan ibu walaupun ya. anak kiai kalau nggak belajar dia ya bisa iya. Mm. bapak boleh kiai begitu bapak meninggal dunia nih ini anak masuk ke dalam kamar <laughs> kamar bapaknya bercermin <laughs> depan cermin hmm. keren pakaian pakaian bapaknya hmm. dia pakai udang-udang cuman mohon maaf mbak iya. dia mikir kalau saya main di kota mbak banyak orang tahu pada nggak teman dia nggak belajar iya. dia main keluar kota hmm. datang ke masjid di masjid sedang kumpul hmm. jamaah para ajengan di daerah iya. datang orang berjubah hmm apa kata orang daerah Alhamdulillah guru kita dari kota datang. Hmm. Biasanya kalau ngundang udah tiga bulan masih belasan. <laughs> Anggapan orang daerah bapaknya. Iya. Ada jenazah, ayo kita tabarukan, takziman, hmm. kita perserahkan kepada guru kita dari kota mimpin sholat jenazah. Anggapannya sholat jenazah kayak sholat Jumat. <laughs> Iya, dia nggak maju, hmm. malu sama pakaian hmm. nggak maju malu soal pakaian maju bingung ntar belajar baca apa iya Gol, bonek nih baca nekat ya <laughs> faktor kebenaran jadi hmm. di pas pinggiran <laughs> karena jenajah kebenaran laki-laki hmm. takdir Allah Wah, takdir. Bismillahirrahmanirrahim rasmi di percepatnya hmm. ini para makmum para ajangan di daerah di hati sudah mulai gelisah kok tumben kita sholat jenazah baca tapi saking tawaduknya kiai kiai di daerah bu tetap oh mungkin pak yai punya kita suci yang lain yang membolehkan sholat jenazah baca keras tambah lagi heran lagi ruku Allah Nauzubillah min dzalik. Itu kelar dua rakaat jempar ini di masjid. Pada mm-hmm. nanya, Pak mm-hmm. Kiai kok tumben mm-hmm. kita sholat jenazah hari ini pakai ruku dan sujud. <laughs> Alhamdulillah, Jawabannya nanti kalau tadi kita baca itu karena nggak ada dasar ilmunya walaupun melaksanakan pada kifayah. Iya benar. Jawabannya jawaban Abu Nawas. <laughs> oh, karena yang kita sholatin hari ini aja jalan dari yang lain. Ini dosanya kebangetan banyak. Nggak cukup cuma berdiri harus pakai ruku dan suci Alhamdulillah Berarti kita nah, pun harus mengerti apa arti pada itu untuk ya Untuk masalah hanya... pada kifayah. Iya, ya, hanya sebatas lidah iya, di hati. Betul. Baik, nanti kita akan eh, berikan lagi contoh-contoh padu kifayah seperti apa yang terjadi dalam masyarakat karena teman kita jangan kemana-mana Titian Kolbu akan kembali selain satu ini insya Allah lagi di Titian Kompo Pemirsa dan masih saja kita membahas mengenai Fardu Kifayah. Oh tadi di awal Ustaz Taufir Rahman sudah menjelaskan tentang Fardu Kifayah itu yang terjadi di masyarakat yaitu tentang sholat jenazah. Nah sebelum saya bertanya kepada Ustaz, saya akan kasih kesempatan dulu nih sama ibu-ibu yang pastinya ingin bertanya ya Bu ya. Atau mungkin sedikit bingung, kayaknya saya baru dengar nih ya eh, Fardu Kifayah ini apa, Fardu Ain itu apa. Nanti saya akan melemparkan pertanyaan saya tentang Fardu Ain dan Kifayah. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya siapa? Sebelah sini. Waduh, semangat sekali. Bu, jangan tinggi-tinggi, Bu. <laughs> Kasihan yang sebelah. <laughs> Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim al Makhiro di Depok. Saya mau tanya Pak Ustadz, ya. saya dulu pernah melarang anak saya belajar ilmu kedokteran uh, takutnya apa tuh sep, apa tuh uh, bertentangan dengan itu ya hmm. takut itu iya. bukan muhrimnya gitu Tuhan. apa, apa ibu ya dokter apa waktu itu uh, dulu itu apa ya itu dokter kandungan eh boleh ya uh, Iya, <laughs> Anaknya banyak kali nih jadi bini iya, ya. anaknya sepuluh. Masya Allah, pantas ibu sepuluh. Subur, makmur, iya. rasul. Apa yang salah itu, iya. Ustaz? Kalau iya. saya melarang anak saya itu. Iya. Gitu Baik, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pantas saja Ustaz ya. dokter kandungan <laughs> anaknya iya. anak sepuluh ya, dari pondok uh, pondok labu ke pondok aren ya betul Insya Allah abu-abu pada keren <laughs> ya begini Bu Yanti ya hmm. ya justru ya jangan malah kita cegah hmm. karena kalau kita melihat kepada sejarah, hmm. ilmu kedokteran, ilmu hitung alias matematika, ilmu filsafat, Jujur kalau kita buka dalam buku-buku sejarah, ya, ketika peristiwa Torik bin Ziyad merebut Spanyol, hmm. itu kan sumbernya justru dari agama Islam. Siapa hmm. yang nggak kenal yang namanya pencipta ilmu kedokteran model kaya Ibnu Sina. Hmm. Akhirnya oleh orang-orang Eropa dirubah menjadi Apesina. Makanya dicetus filsafat, Ibnu Rus, jadi yeah. Averus. Betul, Jadi kalau merujuk kepada bahasan yang kita bahas saat ini, mm -hmm. itu justru seandainya tadinya ibu salurkan, ibu dukung, menyelamatkan di tempat kampung ibu tinggal, seandainya nggak ada yang pada belajar ilmu kedokteran, gitu hmm. selamat semuanya iya benar ya gitu tadi sekarang kayak kalau ya, ya. apa dokter kandungan ya bu ya kita juga nyari nyari dokter kandungan ya, perempuan juga ya ustad ya Betul. gitu <laughs> begitu bu Yanti kira gitu ya bu ya eh, <laughs> jelas iya. Iya. iya. <laughs> Masih ada kan yang mau jadi dokter lagi anaknya kan? Terus 10 kan? Oh iya. Baik, penanya berikut silakan iya. saya kasih kesempatan. Waduh, ini anaknya berapa, Bu? Cuma iya, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Kuswati dari Majelis Taklim Musola Ar-Rahman. Mm -hmm. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz yeah. tentang ini Pak ya. Sudah usia saya seperti ini Pak, sudah berkali-kali saya mendengar berita duka cita yaitu kewajiban kita untuk nyelawat ya Pak ya ikut-ikut berselawat. Tapi setelah saya nyelawat uh, kemudian saya tidak uh, tidak mengurus jenazah itu. Apakah itu dosa Pak Ustadz? Demikian pertanyaan saya ya. atas jawabannya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih lebih ininya Bu melayat ya Bu ya. Nyelawat, jadi saya juga bingung nyelawat. Coba aja, yang benar mati atau meninggal? Meninggal. Eh? Meninggal. Meninggal. Oke. Okay. Bu, lagi sholat kita baca. Inna Sol, oh, iya. tunggu, inna sholati iya. <laughs> ya. ya, Memang gitu. <laughs> gue Mengkuwi gitu. Inna salati wa nusuki wa meninggal gitu. <laughs> <laughs> Ayo, tapi gak lucu juga. innalillah wa inna ilaihi rajiun telah mati. <laughs> Kucing kali. <laughs> ya, enggak, ya. kayak gitu. Iya. Orang buta diajak ke kebun binatang, uh. disuruh megang gajah, gitu kan. Yang satu megang belalainya, yang satu megang kupingnya, uh. yang satu megang kakinya. Keluar dari apa kebun binatang iya. ditanya, "Eh buta, bagaimana pendapat kamu tentang gajah?" Kata yang megang pertama, "Oh, menurut aku gajah adalah binatang yang lonjong." Di debat pak Salah kamu saja tuh lebar Yang pegang kupingnya Nah, kelar ya. Singkatnya ibu Terima kasih pertanyaannya Ya mudah-mudahan juga jadi doa Bunga melati dari Balai Matraman Mudah-mudahan putih-putih hati selalu beriman Amin <laughs> ya. Jadi seandainya ibu takziah kalau bahasa agamanya. Iya, eh, ya, kalau bahasa ya ya namanya tak dikira-kira tapi nyata yang bahasa iya. nyelawat. Iya. <laughs> <laughs> Ada juga yang kayak bapak bahasa batin kita tadi ya, apa melayat betul hmm. juga hmm. gitu ya. Nah, Bu, keandainya ibu tidak ikut menurusi karena yang namanya apabila orang meninggal dunia wajib kifayahnya dampak tuh. Hmm. Pertama, kita untuk ditugaskan memandikan. Ya. Gitu. Ya, setelah meninggal sudah dimandikan, lantas dikafankan. Mhm. Nah, kemudian setelah selesai dikafankan, sholatkan, kuburkan. Seandainya ibu nggak sempat, nggak ikut memandikan, ikut mengurus. Ada teman ibu sebelah yang ikut itu menyelesaikan empat kewajiban tadi saya mhm. Selamat sudah. Ini yang jadi bahasan kita yang harus betul kita pahami. Ini seandainya nggak ada yang sama iya. sekali mhm. mau melaksanakan empat itu, itu dosa semua pun. Jadi apa namanya? Jangan sebab kita ada unsur dengki, iya. keki, rasa sebelah mhm. sampai nggak mau nyolatin ya tadi. ya itu kewajibannya dosa bukan seorang sekampung kebukur atas semua itu Kayak tadi yang ibu nanya juga masalah belajar ilmu kedokteran. Mm -hmm. ya itu itu harus karena kalau misalkan tidak ada yang mempelajari, iya. ya mohon maaf ya. Mm -hmm. Gitu kan bahasa Nabi harus kita pertahankan. Al-Islamu ya Al-Islam itu tinggi dan harus ditunggu tinggi, dipertahankan jenjung tinggi yang namanya kualitasnya itu. Nah, kalau misalkan dari orang agama Islam mau belajar ilmu kedokteran, takut nanti bilang haram mau mhm. belajar ilmu komputer iya, mau belajar itu betul. harus iya. ada yang piawai supaya mhm. betul. selamat ah, sekali. iya gitu. baik begitu bu iya. jadi ibu nggak dosa seandainya ada yang mewakili <laughs> iya baik gitu. ya Iya, sama-sama Ibu terima kasih. Hmm. Nah Ustaz apa sih perbedaan dari padu ain ini dan padu kifayah ini? Betul, ya. Jadi secara hukum disebutkan kalau tadi fardu kifayah saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami ya. secara secara padu ainnya. -hmm. Padu ain itu hukum yang terkena kepada individual masing-masing. Hmm. -hmm. Saya Pak Cece, hmm, hmm, hmm. para ibu yang ada di studio di sini, pemirsa TV yang ada di rumah, yang laki-laki sudah balik, perempuan sudah bisa menstruasi, Ya Islam mukalaf namanya. Nah, seandainya dia dikerjakan, maka yang menanggung dosa ini bukan sekampung, kembali kepada individualnya. Iya. Contoh pelaksanaan sholat lima waktu, puasa, puasa Ramadan, yang namanya zakat fitrah. Iya haji ke Baitullah. Betul. Ya contoh contoh seandainya ada si A sudah mukallafiyah, mukmin pula, hmm. ya sudah balil, lantas berakal pula. Salatnya mohon maaf, salat subuh kesiangan, salat zuhur kerepotan, salat asar di perjalanan Sholat maghrib kecapean Sholat isya ketidur Ada di sini udah begitu? ada? Tidak, ada, begitu. ada, ada begitu banyaknya. Nggak ada, satu kalau satu, nggak tahu kalau sepuluh, dua puluh. Nah, Ibu, singkatnya ini fardu ain. Itu tadi model demikian, ya subuhnya demikian, isaknya semua dilewatkan. Yang dosa bukan tetangga. Iya. Ya, Kita diri sendiri. sendiri. Gitu, ya. Itu yang dimaksud fardu ain. Jadi nggak terkena kepada yang lainnya. Nah, kalau fardu kifayah tidak dikerjakan sama sekali sekampung. Iya. Ada seorang yang mewakili sebagian selamat semuanya belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu mawaris, belajar ilmu-ilmu yang lainnya yang sikat untuk kemaslahatan agama, nggak ada sama sekali belajar, itu bisa dosa sekali. Hmm, gitu. nah, makanya begitu. Hmm. Ya. Bagaimana Ustaz kita bisa memaksimalkan di era globalisasi seperti sekarang ini ya banyak sekali misalnya kita melihat kayaknya uh, sekarang ini banyak apa individu individualis gitu loh Ustaz. Hmm. Jadi kita istilahnya repot dengan diri sendiri sehingga tidak mau berjamaah gitu. Nah untuk kita bisa uh, menyeruak menyeruak menye, menyura, menyuarakan <laughs> tentang padu kipaya ini. Kipaya ini apa sih yang harus dilakukan? Ya, nah makanya tradisi individualisme mm -hmm. yang tadi sedemikian, mm -hmm. nah itu harus ya mohon maaf ya, bukan berarti menggurui mm -hmm. dalam artian kita sebagai orang Islam makanya kata Nabi al-jamaah rohmah hmm. wal furqo azabun. Hmm. Yang namanya berjamaah itu adalah kasih sayang, hmm. merupakan rahmat. Caranya gimana, sah? Ya mohon maaf, mau nggak mau doanya cuma satu harus gemar duduk di majlis ilmu hmm. mendengarkan ceramah-ceramah agama yang hmm. benar hmm. singkatnya. Hmm. man jangan salah dari guru juga zaman sekarang ya. yang betul-betul ada pembimbing yang betul-betul bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Baik. Gitu, begitu. Jadi kalau misalnya kita hanya sendiri saja dosanya berarti tanggung sendiri tuh ya Fadu ain. Kalau Fadu Kipaya ya itu tadi ya. Semasa se sekampung. Sekampung, iya. masya Allah. Walaupun kita istilahnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ya udah emang emang udah terjadi. Sebenarnya bukan hanya sholat jenazah aja. Mm -mm. Masjid bagus kosong lantasnya ada nyala <laughs> ya masya iya. allah itu iya itu segampung iya iya iya ya, ya. ada seseorang yang merebut nyolatin hmm. selamat segampung Mana bukan hanya sholat maghrib udah hmm. lima waktu semuanya. Hmm. hmm, hmm Begitu. Iya deh baik. Nah, Ustaz nah. tadi kita akan lanjutkan dengan Fadu kita ya dan pemirsa juga jangan kemana mana yang Kobu akan kembali yang satu ini karena itu tetap bersama kami. Insya Allah. Insya Allah. bersama saya Ike Suarjo. Sebuah gudang cat di Taman Sari Jakarta